Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم وتابع التابعين لهم إلى يوم الدين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du Sohib warna sesangat beten kaula muljaaki Alhamdulillah wa syukrulillah badaning kesempatan Kak Dinto kula sarang panjenengan apangki Kangkui mong omongan ngindingaki cerita cerita na jeman lambek Sekak dima jeman lambek neka termasuk golong na hasanatul abror sayyiatul muqarrabin Gus oreng sebagus ben kelakuan cubaan orang seba semak ke Allah Subhanahu wa taala. Artena sohib warna sebedan kau lemul jaki tidak setiap kesalahan yang dilakukan oleh seorang manusia itu akan menandakan bahwasanya dia itu ahli neraka. Olana orang yang cuba kelakon cuba kita mengklaim dia itu orang ahlu ner, Dia itu ahli neraka. Tak bisa eh pasti akidah nikah. Boten sakit di mesti koyok ngeten sohiban. Kadang-kadang wong niku delokane elek. Tapi akhirnya api. Melbune matine melbu datang suargane Allah Subhanahu wa taala. Kadang beda bareng juga. onten barang elek nemen elek. E. Saking elek, e, sampai koyok-koyok dan regani. Ojo sampai diregani nyekel niku jiji. Saking elee. Nah ketika kita menghadapi sesuatu sing nemen elek ini kiyok nopo hati kita mestinya harus bersikap. Ketika kita ndelok barang sing nemen menjijikkan, kita harus berbuat apa? Delok barang sing ndak nyenengno kita harus bagaimana? Monggo kita dari akan setunggaling cerita. yang cerita niki dipun pendetakan hikayah saking kitab karanganipun Syekh Ahmad Syihabuddin Al-Qalyubi. Imam Al-Qalyubi wonten ing kitab niku cerita Ukiya anna rojulan ro'ahu nafasa'a. Wonten tiang jaler delok curut. Curut, semerap curut jamban. Curut nih nggih sing cilik-cilik apang-apang abang Duduk curut, duduk tekos curut, curu, curu sing apang abang ketepaan uang lanang sing delok curu niku memang wataknya ndak seneng nang curu. cicik ngoten. Wong niku kan sing dijijik kan lain-lain jare warna iki. Wonten tiyang niku jijik nang cecek. Nang cecek eh, ngoten tok nang cecek. Anak sing cecek niku digawe dulinan. Wonten sing cecek niku digawe dulinan. Tapi wong niki keri nang ular Nang ular keri nang kecek boten. Onten tiang nang cecek keri nang ular boten. Begitu juga dengan barang-barang yang lain. Sohe parna ganggu lo hormati ketepaan. Wong lanang niki benci nang curu, Krono benci akhirnya muni. Hadihi khalqun musyawahun. Duh. Cicau. Eh. Cici aku. Iki lho makhluki Gusti Allah sing paling elek. Eh, eh. Keringotan soke Cici nemen. La khalquha hasanun. Salah ni elek. Kon niku cecek. Walarihuha thayyibun. Ambune basin. Niku padahal sing diomongi ngoten niku curus soke Kon niki elek, ambune basin. Dudu wong loh, dudu wong. Bukan orang. Pamadza yuridullahu bi khalqiha kaya opo sih Gusti Allah gawe barang koyo iki? Wong barangan elek koyo ngene. Ambune tengi Allah itu menjadikan. Apa hikmahnya? Dan no hikmahnya. ini oleh curui. Sokip warna ingkang kula hormati. Pancene Gusti Allah niku lek nurunaken azab niku kadang-kadang ya dibareng ambek lakone dhewe. Allah menurunkan azab zahar al fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas Hal-hal bencana alam yang terjadi di dunia kita tercinta ini sebetulnya bukan dari Allah saja. Akibatnya sebetulnya akibat dari perbuatan kita sendiri. Ake wong loro sesek, mergo kene asap, mergo kene pencemaran lingkungan, yang mencemarkan lingkungan juga manusia lautan jadi kotor, akhiri wong niku gampang terkena kuman penyakit karena kotornya laut yang menyebabkan kuman nempel ke tubuh manusia juga manusia itu sendiri. Yang loro jantung, margo kepikiran sing dadekno kepikiran ya menungso. Lo niki sakit banget Allah melihat orang yang mengatakan hadza khalqun musyawahun iki makhluk elek la khalquha hasanun rihuha thayyibun Allah niku sedidik ingin memberi pelajaran sama orang yang mengatakan seperti itu Allah ta'ala bikurhatin ajazaan hal atibba. Maka akhirnya diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala bikurhatin ajazaan hal atiba diberi penyakit yang penyakitnya berupa luka yang mana lukanya ini ajazaan hul atiba tidak bisa disembuhkan oleh semua dokter yang ada pada saat itu. Dadi duwe borok sing boroke ndak iso waras. Ditambahaken nang dokter ngriko nggih mboten waras. Ngetan mboten waras. Sampai nang negara liya pancet boroke mboten waras. Hatta Aisyah min bur'iha. Hingga wong lanang niku putus asa putus asa sudah tidak mau berusaha untuk menyembuhkan penyakit luka yang dideritanya. Is, putus asa gue is. Waras ya wis dak waras baba. Kane usaha ngalor ya wis mari, usaha ngetan mari sih dak waras-waras. Iki bajare Gusti Allah wis dudung ngoten, pokoknya aku sebab wis, akarpe wis. Mate ya lah mate. Krowak ya lah krowak. Niki putus asa, Soki Parna. Penggawean putus asa koyok ngoten niku sakjane mboten angsal. Jadi sampean kena coba gede koyok opo, jok sampai putus asa. Hadapilah semua kenyataan dengan hati yang lapang, dodo sing jembar panjenengan harus yakin bahwa semua cobaan itu datangnya dari Gusti Allah. Kena penyakit apa titik muesu ndak mari-mari dihitung sampai ping sewu. Mboten ilok ngoten. Mboten angsal warnang ya. Dadi nek sampean kena cubo iku balik nunang pangeran. Ya panjenengan pangeran kabeh katene ya apa. Cubo sing ono iki diterima. Nek lupa penyakit ya mertombo. Mertombo aja golek waras. Wong mertombo niku hanya sekedar menunaikan perintahnya Allah lah gampangan ini ku jogo awak supaya awak tetap sehat. Tapi dengan tubuh yang sehat, dengan jasmani yang sehat akan terjadilah akal yang sehat, hati yang sehat, Nek atine sehat otomatis ibadah karep, poso yo seneng, jamaah yo sergep. Nek awa ndak waras, ibadah yo aras-arasan. Poso nopo male? Berjamaah, oh, tambah ruwet. Jadi ku mbek sampean nek loro iku mertomba itu hanya sekedar men mentaati perintah Allah lah agar kita ibadahnya bisa sempurna dengan nikmat yang namanya nikmat sehat. Sohe warna ingkang kula hormati akhiri uang niku aku putus asa. is tak usaha ngalor ngidul menang bonono uang anda ni menang itu is tak wis. Sakati mricombo ya sak sakar wis yo apa ya ayo wis. Kata. Lho jadi putus asa ngeten niki mboten angsal. Lebih-lebih lek ana wong loro nemen ndak waras-waras sampai bunuh diri. Nauzubillah ojo sampe Salah wis awake ana ndik dunya loro. Terus akan mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Maka orang yang begitu itu nun sewu, nun sewu. Ndik dunya mboten enak, di akhirat dek niku mlebu neraka. Tambah mboten ecos sok iki Sing enak pasrah nang pangeran. Wong dik donya niki akeh barang sing ndak iso dipikir menungso. Nek donya niku banyak sesuatu yang ndak sampai naluri kita ke sana itu banyak. Akhirnya pada satu saat fasami'a yauman sauta tarqiyin yunadi fi zakob. Wong sing loromang mang krungu wonten koyok model tiang praktek penyembuhan di dalam koyok biasa kejadian di lapangan-lapangan, ngoten di gunusok Jadi ada orang praktek penyembuhan melakukan praktek penyembuhan di pinggir rumahnya. lo krono ngelakokno penyembuhan niku di pinggir omai secara otomatis suarane niku krungu. Tang uang sing sakit kalau wau. Karena suaranya terdengar ke dalam, akhirnya uang sing loronik uang wong muni. Pakola alaiya bihi hatta yang zurofi amri. Tolong bawa orek. Dek jopo kaya ono wong iso ngobati wong loro gawon rene Oh. Artinya dia itu usahanya hanya karena mendengar di pinggir rumah ono wong iso nambani. Iku wong tukang obati dalanan iku. Celuken poko kongkon rene wong iku. Menawa iso ngobati loroku. Catuku iki wis pirang-pirang tahun ndak gelem waras tulung porek gawon rene rek. Saken aku rek. Pakolu, lahu manasna'u Wakot wakot ajaza angkil angki had, angka hadakul atiba. Masyarakat sing dibengok itu kan jeruman niku muni. Wah oh, niku tadi nikate nyaluk tombo nang wong di pinggir dalan. Wong barang mertombo nang rumah sakit sing paling terkenal lah iso waras kon ni nikate nyaluk tombo nang wong di pinggir dalan. Ya tambah waras. Pon oh, niku lho mari tuntut nang luar negeri. Ditambani sik pancen ndak waras apa maning saiki kon. Ditambah ya ndak waras. Lunda Menowo masih Masya wong kulit pinggir-pinggir dalan iso ngobati penyakitku. Sohib warna di dalam hal penyembuhan niku pancene sing damel jodoh niku Gusti Allah. Sing damel jodoh niku Allah duduk menungso. Bukan karena kita berobat mulai cara pengobatannya canggih akhirnya kita bisa dipastikan sembuh. Nggak bisa. Juga kisah kita tidak bisa memastikan krono sing ngobati niku coro suan to akhir ndak waras-waras gimboten. Waras niku adalah satu makhluknya Allah yang ditempel nonang menungso atau makhluk-makhluk liane. Jadi nek wis Allah ngekai waras. Nun saya masih ndak kati nguntal pil. Ndak kati suntik, ndak kati operasi, ndak kati opo. Jari Allah waras, tetap waras. Masih pun berobat tutup nang dunyo mulai toko bunder dukur sampai nang bunder paling nisor tapi Allah mboten mesti kula mbek sampean waras, ndak iso waras. Justru mati sing Mergane kita-kita niki kudu gampang akeh pasrahe nang Gusti Allah. Sing kuat oleh tawakal datang Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah lek kula mbek sampean kuat oleh tawakal nang Gusti Allah, Gusti Allah bakal nulungi. Nek kula ambek sampean ndak kuat, tawakale nang Allah Subhanahu wa taala. Maka sesuatu urusan ini akan diberserahkan kepada kita kepada oleh Allah. Man tafakkara fi nafsihi fawwadha ilaihi. Barang siapa yang total memikirkan dirinya sendiri tanpa melarikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka segala urusannya ini akan diserahkan kepadanya oleh Allah. Mereka sampai non opo opo, ojo terlalu lek mikir. Ambik sing gede ae pasrahe nang pangeran. Ranten pun koyong ngoten faqala la budda min udurihi indi fahdhiru. Fahdharu. Ha, tolong aku tekak tekakno ini wong sing iso nambani wong loro itu. Gawon rene. Mbok menawa wong iku iso marasno aku. Falamma ro'al kurhata. Maka ketika wong sing tukang ngobati nik dalan-dalan niku wau dibeto menjero digawa nang wong sing lara niku langsung diutik sirai. Sirai tiang sing sakit niku mau diutik. Ya, mari diotik ngomong. Iki ngene, Bu. Pak, penyakit sampean niki repot sing katene waras. Sa iso rasane waras. Kilek ndelok toko iki. Napa, Pak? Pokoke melarat sing katene waras penyakit sampean niki. Nek kepingin waras penyakit sampean, mek siji tambahan. Apa itu? Sampean kudu golek curu. Diomongi koyok ngeten niki orang-orang yang hadir pada saat itu sama-sama tertawa. Ngakak wong-wong Oh, opo karepe wong sing tukang nambani. Wong barang di berobat nang luar negeri ndak waras-waras tadi juga ngondolek curu. Wah, wis guyon. Temen tuwa, Pak, tuh, Pak. Meniki niat nambah ni ta niat guyon. Lu ndak aku ndak guyon temenan niki. Saestung tunggi. Lu ndak ngono ne, Pak. Mosok sampean iki wong baran wong iki berobat itu untuk nanti ndak kelem waras. Di dalam negeri niki dokter rumah sakit itu wis ditili kabeh anu sing iso Bahkan ke luar negeri pun orang ini nggak bisa sembuh. Dadi sampean nyebut kongkon mertombo, katene mertombo iki kongkon delek curu. Lah ya lucu apa? Masya Allah, sakit pernah yang kula hormati. Akhirnya wong loro niku wau fatadzakkarul alilu maka nasabaqa minhu inda ru'yatil khunafasa. Wong sing loro niku eling, iya. Aku biyen tau ngenyek curu. Aku biyen tau ngelek no curu panjene. Menowo loro kuwi pancen krana curu paling. Lek ndelok toko modele koyok-koyok katene krana curu iki. Ngangen, ngangen. Mikir, mikir. Mari mikir faqala lahum. Wong sing loro niku muni tolong. E. Ojo akeh-akeh gunem. Apa sing dijaluk nang tabib iki? Apa sing dijaluk nang wong sing iso nambani kita tekakno? ini lek jaluk curu ya no curu wis. Wis no curu lagi. Golek no curu. Paling waras sing golek. Fa innar rajula ala basiratin min amrihi. Wis no curu. Aku yakin wong iki ngerti nang kekarapan atiku. Wong sing kate nambani aku ki tahu dengan apa yang saya kerjakan. Wis tolong, tulung. no curu wis. Wala lahum. Dipadosaken fa'akbaruha. Akhirnya dipatosaken solik mana curu. Fa'ahrokoha. Barang pun mangge, curune dipateni. Mantun dipateni diobong. Nopo kok dipateni dhisik? Kok mboten langsung diobong? mateni hayawan koyok nopo mawon boten angsal diobong Hukumi haram tuso Ngobong hayawan niku hukumi haram. Dadi nek katene diobong dipateni dhisik baru diobong. Mantun diobong wa dzarra min ramadiha alal kurhati. Terus awune obongane curun niku wau Di sahur-sahurno dateng catune tiang sing sakit. Pak Bariat biidnillahi ta'ala mantun disawuri niku langsung waras Sohib Warno. Masya Allah. Keagungan. Kekuasaan Allah niku sangat sulit untuk diukur dengan akal manusia. Bukan sakit diukur ambil kemampuan akal niki mboten sakit. Pakolal alil terus sing loro niku muni lil hadirina maring biro-biro wong kang loro. Iklamu warwasiro an annallaha ta'ala aroda ayu arifani. Annallaha sak temene Allah aroda iku ngarepaken sapa Allah ayu arifa ingin to meruaken sapa Allah ni ing ingsun meruaken anna fi akhassi makhluqatihi a'azzal adwiyah sak tuhune iku tetep ing dalem luweh asore Piro-piro makhluke Gusti Allah iku onok tombo sing paling hebat. Bayangkan curu yang hanya seperti itu. Curu sing mungkin bisa dikatakan tidak ada harganya. Niku iso dadi tombo sing paling ampuh kangge menyembuhkan penyakit yang tidak bisa diobati oleh dokter manapun. Hanya iso waras kali curu Sohiparna. Nek curut tok niku iso waras. Mila Allah Subhanahu wa taala dawuh wonten ing ayat Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين Inna Allah sak temene Gusti Allah la yastahi iku ora isin sapa Allah ayyadriba ing yen to ndadekaken sapa Allah masalamma ing endi-endine conto ba'udatan kang ngumpamani lemut paribasane contoh sing koyok lemut Pama faukoha tur sak ndukure lemut. Niku Allah beten isin. Masih pun damel contoh seremeh semut. Gusti Allah niku tetep beten isin eh polai lemut niku cilik tur asor dulu ane elek yang ngoten Allah isin boten. datiku lo ambik sampean menungso biasa sing menganggap remeh dateng makhluknya e Gusti Allah. Wong barangan Allah mboten izin gawe contoh. Loh, cili cilike makhluk sing koyok ngeten niki Gusti Allah niku memberi kesimpulan kalau fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu alhaqqu mir rabbihim. Kalau orang itu beriman, kalau orang itu iman, maka dia akan tahu dan yakin bahwasanya hal yang seperti itu sekalipun remeh adalah barang yang hak dan betul-betul memang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam arti bukan berarti tidak ada faedahnya. Kalau orang yang kufur fayaquluna madza aradallahu bihadza masalah apa yang dikendaki oleh Allah dengan contoh yang sejelek ini. Niku lek tiang kufur. Jadi nek tiang kufur niku Yo ya, lek panjang wis elek yo ya dianggap elek ngoten. Tapi nek tiang niku beriman, ya maka dia akan meyakinkan bahwa semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Hal yang seperti ini banyak menyesatkan orang, tapi juga banyak yang menjadikan keuntungan bagi orang lain. Mandar mukono posing kulo sampai akan tato so ilmu engkang manfaat so barokah fitini wa dunya wal akhirah. Akhirul kalam wal afaminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.